Satunya lagi adalah Rajab. Adalah Rajab. Sekarang kita sudah berada di pertengahan atau lebih dari pertengahan Zulqa'dah. Sebentar lagi sudah mau memasuki Zulhijjah. Artinya kita sekarang berada di bulan haram keutamaannya, kemuliaannya adalah amal ibadah yang dikerjakan di bulan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Li syarafiz zaman karena kemuliaan waktunya. Terlebih lagi yang ada di tanah suci. Ini sekarang bulan-bulan haji. Al-Hajju Asyur Ma'lumat. Maka mereka yang di sana mendapatkan kesempatan dua keutamaan sekaligus syaraful zaman wa syaraful makan kemuliaan waktunya dan tempatnya kita yang di sini cuma satu syaraful zaman kemuliaan waktunya maka kita manfaatkan sebaik-baiknya kaum muslimin rahimakumullah untuk meningkatkan amal soleh kita kepada Allah azza wajalla guna meraih pahala-pahala besar yang berlipat ganda yang dijanjikan dalam Islam. Untuk Dhul Hijjah, ini merupakan bulan yang sangat mulia di kalangan kaum muslimin. Sebab di dalamnya terdapat berbagai macam bimbingan-bimbingan dari Islam, keutamaan-keutamaan khusus, amal-amal khusus. Di Dhul Hijjah ada 10 hari pertama Dhul Hijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dhul Hijjah. Ayyamul Ashr. Disebut dengan Ayyamul Ashr. Hari-hari 10 pertama Dhul Hijjah. Ini dikatakan oleh para ulama. Afdalul Ayyam. Hari-hari yang paling afdal dalam setahun. Itu hari-hari pertama Dhul Hijjah sebagaimana sepuluh malam terakhir Ramadan itu dikatakan sebagai afdalul layali malam-malam yang paling afdal dalam setahun itu malam-malam terakhir Ramadan padanya ada Lailatul Qadar Adapun Dzulhijjah Keutamaannya adalah amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Amalnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah menyampaikan dalam sabdanya, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil asr. Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh pada hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan dengan 10 hari pertama ini. Jadi amal soleh apapun yang kita kerjakan di 10 hari pertama Dhul Hijjah itu menjadi amal yang paling Allah cintai. Pahalanya semakin besar. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, waral jihadu fisabilillah." Tidak bisa ditandingi oleh amalan jihad fisabilillah. Perang fisabilillah. Rasul mengatakan, "Walal jihadu fisabilillah." Amal-amal ketika itu pahalanya tidak bisa ditandingi oleh amal jihad sekalipun. Dikecualikan kata Rasulullah SAW, rajulun kharaja min baitihi bimalihi wa nafsihi fi sabilillah thumma la yarji'u minhu bishay. Dikecualikan seseorang yang keluar rumahnya dengan hartanya, dengan nyawanya berjihad fi sabilillah dan tidak ada yang kembali. Nyawanya dipertaruhkan untuk visabilillah, semua hartanya dipertaruhkan visabilillah hanya ini yang bisa menyamai keutamaan amal-amal di hari 10 pertama Dzulhijjah. Jadi sholatnya kita, amaliyah kita yang selama ini kita kerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Amal yang paling Allah cintai dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Bayangkan disamakan dengan jihad fisabilillah. Ketika itu kita bisa mengamalkan puasa. Kita bisa mengamalkan apapun dari amal-amal soleh yang dibimbingkan dalam Islam. Itu fadilahnya Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Pada tanggal 9-nya ada yang namanya Yaum Arafah. Hari Arafah. Dikatakan hari Arafah dikarenakan jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah ini dianjurkan untuk berpuasa. Namanya saum Arafah, menghapuskan dosa-dosa kita. Tanggal sepuluhnya ada Idul Adha, hari raya kurban kaum muslimin. Ini Al-Idul Akbar, hari raya yang terbesar kaum muslimin. Barakallahu fikum. Di situ disyariatkan takbiran mengumandangkan takbir dengan takbir-takbir yang dicontohkan oleh para sahabat sebagaimana yang dikumandangkan oleh kaum muslimin dimulai tanggal 9 subuh hari tanggal 9 Zulhijjah sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah lima hari berturut-turut takbiran terutama ketika pada hari Idul Adha lebih disemarakkan takbirannya Tanggal 11, 12, 13 disebut dengan ayyamut tasyriq, hari-hari tasyrik, hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Azza Hari-hari ini tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah adalah hari-hari disyariatkannya sebuah amal yang namanya udhiyah, amalan menyembelih hewan kurban Sya'ban. Pelaksanaan dari tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Id sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Inilah sebuah amalan yang akan kita kaji sebagian hukum-hukumnya pada kesempatan malam hari ini. Pembahasannya panjang dikarenakan masalah fiqh, namun akan kita kaji secara global poin-poin intinya menyesuaikan dengan waktu yang ada. Selebihnya ditanyakan insyaallah taala semoga bisa menjawabnya. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang namanya udhiyah itu bahasa Arabnya. Udhiyah atau dhahiyah ini adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Adha. Udhiyah itu nama untuk hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha. Disebut dengan udhiyah ada yang mengatakan dinisbahkan kepada kata-kata duha. Sebab penyembelihannya dilakukan pada pagi hari waktu duha. Barakallahu Ini udhiyah. Adapun Ubhiyah, secara syariat secara istilah adalah ma yudzakka taqarruban ilallah fi ayyamin nahr bisyurutil ma'lumah bisyurutin maksusah hewan-hewan yang disembelih dalam rangka ibadah, dalam rangka takarub kepada Allah Azza Wajalla pada hari-hari nahr ini hari-hari tasyrik dengan ketentuan-ketentuan khusus yang disebutkan dalam Islam. Itu ulahiyah. Taib. Menyembelih hewan kurban ini disyariatkan dalam Islam dengan dasar Al-Quran, dengan dasar sabda Rasulullah SAW dan perbuatannya, dan dengan ijma' kesepakatan para fuqaha, para ulama. Kalau ayatnya Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fashalli li rabbika wanhar." Dalam surat apa ya? Al-Kautsar. "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu wanhar dan sembelihlah hewan kurbanmu untuk Allah semata. Wanhar ada perintah untuk menyembelih hewan kurban. Adapun tindakan Rasul sangat masyhur. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pada masa hidupnya menyembelih hewan kurban. Beliau pernah menyembelih dua kambing kibas yang bertanduk yang ada warna hitam pada muka dan tangan-tangannya. Tindakannya Rasul secara langsung. Sehingga menunjukkan disyariatkan karena Rasul memberikan contoh juga para fuqaha telah ijma' telah sepakat disyariatkannya masalah ini. Disebutkan di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullah beliau mengatakan wa al muslimun ala masyru'iyatil udhiyah. Semua kaum muslimin sepakat disyariatkannya udhiyah menyembelih hewan kurban. Ayatnya ada, hadisnya ada, dan juga dengan ijma' kaum muslimin. Hukumnya apa? Wajib ataukah sunnah muakkadah? Al-jawab ada perbedaan pandang di kalangan para ulama, tetapi yang rajin insyaallah taala pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama kita bahwasanya menyembelih hewan kurban hukumnya sunnatun muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali namun tidak sampai tingkatan wajib. Ini pendapat kebanyakan para fokoha. Nah, dikarenakan ibadah ini sangat-sangat ditekankan, maka dianjurkan sangat bagi kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta atau mengumpulkan harta, mempersiapkan diri untuk berkorban. Berkorban dalam rangka takarrub ibadah kepada Allah ini ibadah maliyah ibadah harta benda kita mengeluarkan harta untuk membeli hewan untuk disembelih lillahi tabaraka wa taala untuk kita bagikan kepada yang berhak menerimanya dikarenakan sangat-sangat dianjurkan inilah sebagian ulama mengatakan diperbolehkan bagi seseorang untuk hutang hutang dalam rangka berkorban tapi dengan syarat bisa bayar hutang tok nggak mampu bayar ya ndak boleh nah ukur kemampuan dia punya kemampuan ini tapi saat itu uang lagi tidak ada tapi dia mampu untuk membayar maka diperbolehkan bagi dia untuk hutang hutang uang sejumlah uang untuk dia belikan hewan kurban niat kurban diperbolehkan ada para ulama. Dikarenakan amat-amat sangat penting dan sangat-sangat dianjurkan untuk berkorban dirilah Sehingga jangan dianggap enteng. Betul-betul diperhatikan dalam Islam terkait dengan nyembelih hewan korban ini. Jadi kaum muslimin jangan ngarep-ngarep dapat dagingnya. Boleh, tapi muslim yang bagus, muslim yang punya semangat beramal, menjadi muslim yang nyumbang hewan kurban. Yang nyembelih hewan kurban. Untuk dibagikan kepada sesama. Yang mampu, yang nggak mampu, yang ada masalah. Ini terkait dengan masalah hukumnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Terkait dengan masalah udhiyah, ada pembahasan waktunya kapan waktu menyembelih hewan kurban? Jawabannya, menyembelih hewan kurban itu dimulai dari setelah selesainya imam melaksanakan sholat id. Dimulai dari setelah selesainya imam melaksanakan sholat id. Ini awalnya. Walaupun belum berkhutbah. Walaupun belum berkhutbah. Tapi umumnya kaum muslimin dikerjakan setelah selesai salat plus khutbahnya. Ini ketentuannya. Apabila disembelih sebelum melaksanakan salatul id maka dianggap kambing biasa atau hewan biasa, hewan sodako biasa, bukan hewan kurban. Dan dia diminta untuk menggantinya. Diganti hewan yang lain yang disembelih setelah sholat id dengan niat udhiyah berkorban. Yang sebelumnya itu untuk makan sudah. Nah, sodako biasa. Itu dengan dasar nas hadisnya Rasulullah alaihi wasallam dari Abu Burdah radhiyallahu taala anha. Kapan berakhirnya? Berakhirnya dengan tenggelamnya dengan tenggelamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah artinya ketika selesainya ayyamut tasyrik. Sehingga tanggal 10, 11, 12 13 sampai tenggelamnya matahari. Itu hari-hari dan waktu-waktu untuk menyembelih hewan kurban. Ini pendapat mayoritas para fukoha. Ada yang punya pendapat terus berlangsung sampai habisnya bulan Dhul Hijjah. Ada yang mengatakan demikian. Tapi yang masyhur, yang dipahami, yang dipegangi oleh kebanyakan para ulama adalah sampai habisnya ayamut tasyrik. Ini penting disampaikan supaya kaum muslimin jangan terlalu bersemangat untuk menghabiskan menyembelih semua hewan tanggal 10-nya. Kalau yang disembelih cuma satu ya ngapain juga tunda-tunda. Langsung saja. Tapi ini bermanfaat sekali ketika jumlah hewannya sangat banyak. Misal Dharmais ini ada 50 ekor sapi ratusan kambing. Nah, itu kalau disembelih hari itu Pak bisa ngos-ngosan nih Pak. Kan perutnya laga besar kan gitu Pak ya. Maka bisa diatur tanggal 10-nya sekian, sebelas sekian, dua belas sekian, tiga belas sekian. Sehingga tiap hari nyembelih, tiap hari bagi-bagi daging, tiap hari makan daging yang tidak kena kolesterol. Hmm, Barakallahu itu. Jadi nggak harus hari 10-nya menyesuaikan. Juga bermanfaat misalkan ketika bertepatan dengan hari Jumat. Itu hanya pas hari Jumat. Nyembelih hewan nanti tabrakan dengan Jumatnya. Tunda hari Sabtunya. Tanggal 11 adalah Hijaunya. Ini termasuk keleluasaan Islam yang bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nyembelihnya di pagi hari ataukah di siang hari ataukah di sore hari? Masya Allah. Mohon maaf, ring, ringtunya diganti Pak. Eh, di masjid ada suara begitu kurang pas. Nah, gitu Pak ya. Nyembelihnya kapan? Pagi, siang, sore, malam? Yang afdal adalah disembelihnya di pagi hari. Boleh siang hari, boleh sore hari. Apakah diperbolehkan di malam hari? Jawabannya, tidak ada dalil yang melarang kita untuk menyembelih di malam hari. Silahkan Anda menyembelih di malam hari, tapi dengan syarat hewannya terurus. Jangan sampai semangat menyembelih hewan kurban di malam hari nggak ada yang menangani. Akhirnya apa? Busuk mubadir. Kalau nggak ada yang menangani, jangan terlalu ngoyo pak. Bisa besok hari. Kita punya empat hari. Sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. Dhul Hijjah. Itu terkait dengan masalah waktunya. Taib, tempatnya sekarang ini. Di mana tempatnya? Tempat penyembelihan hewan kurban. Al-jawab, hukum asalnya tempat penyembelihan hewan kurban adalah tempat domisili orang yang korban. Dan lagi, tempat penyembelian hewan korban adalah tempat domisili orang yang korban tadi. Misalkan bapak sekarang orang pengasih, orang sini. Hukum asalnya disembelih ya pengasih sini. Jangan dibawa kemana-mana, di sini. Karena tujuan inti daripada udhiyah adalah syiar Islam. Syiarnya Pak. Syiar Islam dengan ibadah udhiyah. Inti yang kedua untuk bagi-bagi daging. Di zamannya Rasulullah SAW disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma contoh Rasulullah SAW beliau menyembelih hewan kurban ketika selesai salat Id dan turun khutbah. Selesai sholat, khutbah, langsung nyembelih hewan kurban di lapangan. Jadi siapkan uh, hewan-hewannya, tempat penyembelihannya di lapangan. Selesai sholat, selesai khutbah, langsung disembelih di situ. Tidak harus di lapangan, bisa di tempat-tempat kaum muslimin, di halaman-halaman rumah mereka, sebagaimana umumnya. Tapi itu hadis disebutkan oleh para fuqaha untuk menjelaskan hukum asal tempat udhiyah tempat domisilinya kita. Jangan dibawa ke mana-mana. Sebab syiarnya eh, tujuan intinya adalah syiar. Supaya terasa ramai syiar Islam di mana-mana ada penyembelihan hewan korban. Hukum asal. Apakah diperbolehkan untuk dibawa keluar? Hah? Nyembelihnya di luar pengasih. Bapak orang sini disembelihnya di kota Jogja sana. Dilempar ke Solo sana. Dilempar ke Klaten sana. Dilempar ke wilayah e, sana, selatan sana. Dibawa ke Purworejo, ke Bumen, Jakarta, kemana begitu. Apakah diperbolehkan? Jawabannya adalah hukumnya boleh tapi kurang afdol. Bolehnya itu apabila di tempat-tempat tersebut diperlukan, dibutuhkan hewan kurban. Dilempar di tempat-tempat yang memang membutuhkan hewan kurban. Jarang ada orang kurban di sana. Dan umumnya ketika melimpah di tempat kita ini. Banyak dilemparkan ke daerah sebelah-sebelah sana yang memerlukan hewan kurban. Tapi kurang afdal. Kenapa kurang afdal? Yang pertama, Dikarenakan orang yang yang, yang berkorban disunahkan ada yang mengatakan diwajibkan untuk memakan sebagian hewan tadi. Faidah wajabat junubuha fakulu minha. Kalau hewan kurban sudah tergeletak, disembelih, maka makanlah dari sebagian hewan tadi. Fakulu minha. Ada syariat untuk memakan sebagian dagingnya. Nah kalau dikirim keluar, apa yang mau dimakan? nggak ada hewannya. Ya. Yang kedua, juga disunahkan bagi yang berkorban untuk nyembelih sendiri. Kalau nggak sanggup, nyuruh orang lain, dia menyaksikan. Bagaimana mungkin menyaksikan dong dibawa ke Jogja sana? Bagaimana mungkin disaksikan dilempar ke Jakarta sana? Sehingga jawabannya boleh tapi kurang afdal. Baru dikatakan sangat tepat ketika betul-betul di sebuah tempat tadi tidak ada yang kurban, memerlukan hewan kurban, entah ya tempat-tempat yang habis terkena bencana alam atau tempat-tempat yang terpencil, musliminya masih lemah, mualaf mualaf dan segala macamnya, bawa ke sana. Itu ada maslahat tersendiri. Barakallahu fikum. Tayyib, mana yang lebih afdal? berkurban dengan hewan korban ataukah berinfak senilai hewan kurban. Ini sedikit, nyamping sedikit. Mana lebih afdal? Kita berkorban, ha? membeli hewan kurban untuk berkorban lillahi tabaraka wa ta'ala ataukah berinfak bersodakoh dengan senilai hewan tadi. Misal kambing, harganya berapa sekarang kambing? Masya Allah, cek larang ya. 2 juta 500 kambing korban. Mana yang lebih lebih afdal? Berkorban dengan kambing ini atau berinfak senilai 2,5 juta? Tuh kok diem aja. Mana lebih afdal? Jawabannya para ulama semuanya sepakat, semuanya sepakat menyatakan berkorban lebih afdal daripada berinfak dengan nilainya. Barakallahu fikum. jadi kan kanan barakallahu fikum. Ringkasnya kaum muslim rahimakumullah, tempat penyembelihan adalah tempat domisili kita. Saya asli asli mana, Pak? Saya asli Jawa Timur. Misalkan begitu, ya. Tapi domisili saya di Pengasih. Saya nyembelih di mana ini? Di mana? Di Pengasih. Karena Pengasih tempat domisili saya. Bapak asli Pengasih. Tapi tinggal domisilinya Jakarta sana. Nyembelih di mana, Pak? Nyembelih di Jakarta. Masya Allah. Bapak asli pengasih. Terus di Saudi kerjanya itu. Nyembelih di mana? Nyembelih di mana? Di Saudi Arabia, tempat Bapak domisili ketika itu. Paham ya? Nah, Saudi lo nggak butuh anu. Siapa bilang? dilemparkan kepada fakir miskin yang jauh di pedalaman-pedalaman sana. para fikum. Nah, itu tempat dan tempatnya menyembelih hewan kurban. Taib. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah. Yang namanya udhiyah, yang namanya menyembelih hewan kurban, hukum asalnya adalah perbuatan orang hidup. Al-udhiyah lil hayy. Yang namanya menyembelih hewan kurban Amalan hewan kurban itu amalannya orang yang masih hidup. Ini jelas. Dibahas oleh para ulama. Apakah diperbolehkan menyembelih hewan kurban untuk yang telah mati? Apakah boleh menyembelih hewan kurban untuk orang yang telah mati? Bapak kita telah tiada, ibu kita telah tiada. Kita menyembelih hewan kurban atas nama bapak, atas nama ibu. Istri kita telah tiada. Menyembelih hewan kurban atas nama mendiang istri. Apakah boleh? Loh, ya dijelaskan gitu ya. Nah, ini ilmunya baru kayak ini, Dijelaskan. Hukum asal menyembelih hewan kurban itu amalnya orang hidup. Atau atas nama orang hidup. Bisa kita sendiri yang berkorban atau kita berkorban atas nama yang masih hidup. Bapak kita yang masih hidup, ibu kita yang masih hidup, anak kita masih hidup. Lil haid. Adapun untuk orang yang telah mati, hukum asalnya tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan berkorban atas nama orang mati. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah mencontohkan Rasul tidak pernah berkorban atas nama Khadijah radhiyallahu anha yang telah eh, meninggal sebelumnya. Juga tidak pernah berkorban atas nama pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib misalkan atau atas nama putri-putrinya yang telah wafat sebelumnya. Tidak pernah terjadi. Tidak pernah ada contoh dari Rasulullah Alaihi Wasallam Sehingga hukum asalnya tidak disyariatkan berkorban atas nama orang mati kecuali kecuali satu orang yang meninggal tadi sebelumnya pernah bernadar bernadar untuk menyembelih hewan korban dan dia punya kemampuan finansial diturunkan nadarnya sesuai dengan akad nadarnya dia benar saya bernazar akan menyembelih seekor kambing ketika Idul Adha nanti. Kadar Allah sebelum Id meninggal. Secara keuangan dia dia mampu, maka ahli warisnya harus mengeluarkan sejumlah uang membeli hewan kurban, menunaikan nazar sang mayit. Yang kedua, idza ausa biha apabila sang mayit tadi berwasiat untuk kurban. Jisbelum belum wafat dia mengatakan kepada putra-putranya, kepada keluarganya, "Nak, nanti kalau bapak mati, tolong setiap tahun bapak disembelihkan hewan kurban atas nama bapak." Namanya berwasiat untuk kurban. Ini boleh. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Syaratnya adalah wasiat tersebut tidak melebihi sepertiga harta peninggalan. Nah, hanya fulus sepertiga harta waris ke bawah. Maka pelaksanaan wasiatnya diaudit dulu kekayaan dia. Setelah untuk kepengurusan jenazah selesai, nah, diurus utang-utangnya beres. Sebelum dibagi waris, dicek dulu wasiatnya ternyata punya wasiat kurban. Dilihat. Dari semua harta peninggalannya ada berapa jumlahnya itu? Anggap satu miliar. Misal. Misal bang ya, miliar. Maka diambil berapa? Diambil sepertiganya untuk wasiat tadi. Berapa ya sepertiga? Sepertiga satu miliar itu berapa ketemu? 333 juta lah kurang lebih. Uang ini 333 juta inilah yang digunakan untuk wasiat korban. Dibelikan setiap tahunnya, disembelihkan hewan korban atas nama sang mayat sampai habisnya uang tadi. Sisanya untuk ah, miliknya ahli waris. Terkait dengan bab wasiat Al-thuluth, al-thuluthu kathir. Kata Rasul. Paham salah ya? Yang kedua. Yang ketiga, apabila yang mayit itu diikutsertakan dengan se, dengan korbannya orang hidup. Namanya tabaan la istiqlala. Gambarnya begini. Saya berkorban. Saya niatkan korban ini untuk diri saya pribadi dan segenap keluarga saya selama ini yang saya tanggung. Istri masuk, anak-anak masuk, bapak ibu yang telah meninggal, kakek-kakek dan segala macam yang dulu saya urusi semuanya itu yang telah meninggal ikut serta. Itu diperbolehkan. Siapa yang korban? Saya masih hidup. Tapi niatan saya, korban saya untuk saya pribadi dan segenap keluarga saya. Katanya para ulama, boleh walaupun jumlah keluarga Anda 100 orang. Itu ada di zamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka dahulu berkorban untuk dirinya dan atas nama keluarganya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam dan juga Ibnu Majah bi isnadin sahih dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baitih fayakuluna wa yut'imun dulu seseorang di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam berkorban dengan seekor kambing niatnya untuk dia dan seluruh anggota keluarganya maka mereka makan dari kambing tadi dan memberi makan orang lain dari kambing tadi. Kata-kata wa'an ahli baitih dan dari ahli baitnya. Itu walaupun yang sudah mati-mati bisa masuk. Walaupun jumlahnya ratusan orang. Walaupun lupa Pak. mungkin apa enggak itu jadi. Mungkin. Enggak ada masalah. Hanya tiga kondisi ini di mana orang yang mayit bisa diikutsertakan dalam pembahasan kurban. Selebihnya, selebihnya tidak bisa ikut-ikutan. Barakallahu fikum. Faham lagi? Masya Allah. <coughs> Taib. Kemudian pembahasan yang berikutnya. Hal-hal yang disyariatkan bagi orang yang hendak berkorban. Jadi ada bimbingan Islam kaum muslimin rahimakumullah terkait dengan orang yang mau korban ini. Yang pertama, ketika dia sudah berniat untuk berkorban dan diwujudkan dengan membeli hewan korbannya. Tapi patokannya adalah an Dia sudah punya niatan untuk berkorban ya walaupun beli belum beli hewannya apalagi sudah sudah sudah dibeli hewannya ketika sudah punya niatan untuk menyembelih hewan kurban semenjak tanggal 1 Zulhijjah semenjak tanggal 1 Zulhijjah sampai disembelihnya hewan kurban dia tidak boleh potong kuku tidak boleh potong kuku tidak boleh potong rambut, rambut atas, rambut bawah. Tidak boleh mengambil kulitnya. Misalkan kulitnya lagi keluar semua, jangan diambil kulitnya. Ini tiga perkara. Ini dengan nas hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha disebutkan dalam Sahih Muslim. Itu dengan nas Rasul. Idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum ay fala yamassa bin sya'rihi wala min busrihi syai'a. Kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah dan seseorang di antara kamu hendak berudhiyah, maka jangan mengambil kukunya, ya jangan mengambil rambutnya, jangan mengambil kulitnya. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya wa adfarih dan kukunya. Barakallahu fikum. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Hukumnya haram bagi dia potong kuku, ambil kulit atau potong rambut ketika itu. Ingat, dari mulai tanggal satu Dzulhijjah Hijjah sampai disembelihnya hewan kurban dia. Faham salah ya? Tapi bagaimana kalau seandainya dia potong kuku di hari-hari itu potong kuku, cukur rambut. Sah atau tidak korbannya? Jawabannya kata para ulama, hukumnya sah, tapi dia berdosa karena melanggar larangan agama. Jadi dia kurang afdol, Pak. Hmm? Korbannya ada yang dilanggar-langgar begitu. Bagaimana dengan orang yang baru punya niatan? Baru punya niatan korban setelah tanggal 1 Zulhijjah. Sebelumnya belum nggak punya niatan. Karena nggak punya fulus, nggak punya uang tiba-tiba ada rezeki nomplok ini. Akhirnya punya niatan hewa eh, berkorban pas tanggal 5 Dzulhijjah misalkan begitu. Apakah disyaratkan yang semacam tadi? Nggak boleh potong kuku segala macamnya? Jawabannya naam. Begitu dia sudah punya niatan untuk berkorban walaupun sudah melewati tanggal 1 semenjak itulah tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh ngambil kulit. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Ini yang pertama yang disyariatkan bagi orang yang berkorban. Taib. Terkait dengan yang, yang, yang, yang tadi, bagaimana kalau ada orang yang berkorban, niatnya untuk dirinya dan keluarganya. Tadi ya, niatnya untuk dia dan keluarganya. Yang tidak boleh potong kuku rambut, yang mana? Semua keluarganya atau dirinya? Jawabannya dirinya. Ah Ahsantum. Hanya dia yang tidak boleh potong rambut, kuku dan kulit. Adapun keluarga yang lain yang disertakan tidak ada masalah. Ingat ini terkait dengan memotong kukunya kita yang korban. Adapun terkait dengan memotong kukunya hewan korban tidak ada masalah, mencukur bulunya tidak ada masalah. Itu bukan terkait dengan hewannya, tapi terkait dengan kitanya. Yang kedua, yang kedua, disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban sendiri, menyembelih sendiri hewan kurbannya. Itu disunahkan. Itu contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak mampu, maka bisa diwakilkan. Diwakilkan ketika diwakilkan dianjurkan untuk hadir dan menyaksikannya. Dan menyaksikannya. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Barakallahu fikum. Nah, terus bagaimana kalau yang korban itu wanita? Hmm? Muncul pertanyaan, apakah boleh seorang wanita menyembelih hewan korbannya sendiri? Apa jawabannya, Jawabannya dinyatakan boleh apabila punya kemampuan dan keahlian. Paham salah ya? Boleh apabila punya kemampuan dan keahlian. Yang kedua, tentu disembelih di kalangan mahram-mahramnya dan kaum wanita yang lainnya. Enggak kemudian tahu-tahu di lapangan, wah laki-laki semuanya datang tukang jagal perempuan. Enggak, enggak demikian caranya. Kalau perempuan yang mau menyembelih, yang menemani adalah mahram-mahramnya dari kaum laki-laki atau perempuan-perempuan yang lain. Kalau punya kemampuan dan keahlian. Kalau tidak, dia cukup mewakilkannya disaksikan oleh keluarga yang lain. Barakallahu fikum. Ini uh, yang kedua. Yang ketiga, dianjurkan untuk memakan sebagian hewan kurbannya, mensedekahkan sebagian hewan kurbannya, menghadiahkan sebagian hewan kurbannya. Makan untuk pribadi dan keluarganya, sodakoh untuk fakir miskin, hadiah bisa untuk handai tolan, teman-teman kerabat, walaupun dia kaya, walaupun dia kafir. Tolong, walaupun dia kafir. Diperbolehkan. Namanya hadiah. Kalau sodakoh, fakir miskin. Kalau hadiah, untuk yang kaya-kaya, yang mampu-mampu, atau yang non-muslim. Diperbolehkan. Apakah boleh disimpan hewan dagingnya tadi itu? Jawabannya, Pak? Jawabannya, boleh. Berapa hari? Berapa hari? Tiga hari. Tiga hari. Hmm, ada hadisnya betul. Dulu di awal Islam, Rasulullah saw memerintahkan para sahabatnya mengizinkan para sahabatnya untuk menyimpan daging kurban hanya tiga hari saja. Selebihnya tidak boleh. Itu di awal Islam ketika waktu itu kaum muslimin memerlukan yang namanya makanan. Tapi kemudian dihapus diperbolehkan untuk menyimpan hewan kurban sampai kapanpun terserah Anda. Yang penting tidak busuk. Tidak ada masalah. Tidak harus tiga hari. Ya, kalau dagingnya banyak dimasukkan di mana? Di freezer. Nah, kalau nggak punya freezer, dimasukkan di tetangga. <laughs> Pak, titip. Kayak gitu ya. Tidak ada yang punya, ya sudah diolah bagaimana caranya supaya awet dibikin abon dibikin, dendeng dibikin, rendang macam-macam sudah terserah Anda sudah. Supaya terus ah, dipakai dan dimanfaatkan. Barakallahu Ini hal-hal yang disyariatkan bagi yang bagi yang berkorban. Ditambahkan tadi disembelih di tempat dia domisili. <clears throat> Masya Allah. Kemudian <coughs> yang berapa tadi? Baik. Kemudian termasuk disyariatkan bagi yang mau berkorban adalah dia meniatkan atau niat tadhiyah. Niat berkorban. Sebab yang namanya hewan tergantung niatnya. Ada yang disembelih untuk dimakan pribadi, ada yang disembelih untuk dijual. ada yang disembelih untuk akikoh, ada yang disembelih untuk hadiyu hewan yang untuk jemaah haji, ada yang disembelih untuk korban, Maka harus ada niat yang jelas. Namanya niatul udhiyah, niat untuk berkorban. Ini hewan dipersiapkan untuk berkorban. Bukan untuk dimakan, bukan untuk e, dimakan biasa, bukan untuk diperjualbelikan, bukan untuk akikah, bukan untuk yang lain-lainnya, untuk korban. Ada yang mengatakan ini merupakan persyaratan. Ada yang mengatakan ini merupakan persyaratan. Barakallahu fikum. Eh, Alhamdulillah, tambahan, tambahan faedah terkait dengan masalah niat ini tadi dan terkait dengan hewan yang diniatkan. Kalau sudah niat kurban dan sudah membeli hewan kurbannya, hewan kurbannya, maka hewan ini sudah untuk kurban dan harus disembelih harus disembelih bagaimanapun kondisi orang yang kurban tadi tidak bisa dirubah kepada niat yang lain yang, yang, yang saya maksud misal ada orang niat untuk kurban hewannya sudah dibeli kambing ini dijaga sama penjualnya maka kambing itu harus disembelih pada waktunya. Walaupun yang niat tadi meninggal dunia. Meninggal sebelum disembelih hewan kurban. Harus disembelih. Yang mengurusi siapa ya kan? Yang mengurusi ahli warisnya. Yip. Kalau sudah dinyatakan untuk hewan kurban, tidak bisa untuk yang lainnya. Tidak bisa dijual. Tidak bisa dibeli. Tidak bisa dihibahkan atau diwakafkan tidak bisa. Itu sudah untuk kurban. Apapun kondisinya. Diperpanjang sedikit apa sudah ini? Terkait dengan uh, hewan tadi. Labas. Saya tambah lagi. Kalau seandainya hewan itu mati. Kalau seandainya hewan itu mati sebelum disembelih. Wajib mengganti atau tidak? kok diem saja? Sudah kita beli, tapi belum belum id. Belum dikot, belum sembelih mati. Entah matinya karena ya dirawat atau kena penyakit mati atau kemudian ketika sedang dibawa, dibawa ke tempat penyembelihan jatuh, begitu jatuh ketabrak motor, mati. ha? Diinjak sama truk yang membawanya, mati. Pokoknya matilah pokoknya. ha? Apakah harus mengganti? Apakah harus mengganti? Apa Apakah harus mengganti? Jawabannya? Tidak. <laughs> Jawabannya Mbak tadi. Sudah nggak ada duitnya Pak. <laughs> Secara hukum tergantung niat korban tadi. Kalau korban itu korban nazar, maka wajib diganti. Nazar ditunaikan. Kalau itu adalah wasiat, wajib diganti. Karena perkaranya wajib. Tetapi kalau itu bukan nazar, bukan wasiat, korbannya kita sendiri, tergantung Anda merojikan apa hukum hukum udhiyah. Kalau Anda menguatkan pendapat yang mengatakan wajibnya berkorban bagi yang mampu, wajib diganti. Tapi dengan pendapat yang tadi kita kuatkan, pendapat mayoritas ulama, yang namanya hukum berkorban, hukumnya apa ya, kan? Sunnah muagadah, maka sunnah untuk menggantinya. Begitu pula kalau hewannya lari. Hewannya kabur, dicari gak ketemu. Juga demikian. Ganti atau tidak tergantung masing-masing bentuk korbannya. Nazar wajib ganti. Wasiat wajib ganti. Kalau tidak tergantung yang kita rojikan. Yang kita kuatkan pendapat yang mengatakan sunnah mu'akadah. Sunnah untuk diganti. Ya tadi itu sama Pak lari kabur sendiri atau diambil orang, yang penting raib itu hewannya. Ganti atau ganti tergantung macam-macam korbannya tadi. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Nah, ini terkait dengan masalah niat. Barakallahu fikum. Ini hal-hal yang disyariatkan terkait dengan orang yang berkorban. Uh, terkait dengan korban, apakah disyaratkan harus akil balik yang berkorban? Ya? Jawabannya? Jawabannya tidak. Karena hewan kurban atau berkurban itu terkait dengan masalah harta. Masalah harta. Ketika dia sudah punya harta dan dia mampu membeli hewan kurban, itu ibadah dia. Tidak harus akil balik. Sehingga bisa antum berkorban untuk bayinya antum. Hah? Yang korban bapaknya, pakai uang bapaknya atas nama bayi tadi. Boleh. Paham ya? Ini juga perlu diperhatikan warakulahikum. Yang lainnya lagi. Itu terkait dengan orang yang korban. Kita beralih kepada hewannya. Sudah ya, hukumnya sudah. Waktunya sudah. Tempatnya sudah. Ya, apalagi yang terakhir tadi. Nah, yang disyariatkan bagi orang-orang yang berkorban, poin-poinnya diperhatikan baik-baik sudah. Sekarang terkait dengan masalah hewannya ada ketentuan pada hewan korbannya. Nah, Yip. Terkait dengan hewan korbannya ada beberapa persyaratan. Yang pertama ialah antakuna min bahimatil an'am. Hewan kurbannya dari hewan ternak meliputi onta, sapi, kambing hanya tiga ini. Itu yang disebutkan dalam nas Al-Quran menggunakan kata-kata min bahimatil an'am. Hewan ternak. Masuk dalam kategori sapi, sapi yang warna putih, sapi yang warna coklat. Namanya apa ini? Hah? Hah? Namanya apa? Yang coklat? Gitulah pokoknya ya meliputi juga yang namanya kebu, Jamus itu apa namanya e, dimasukkan dalam kategori bakoroh. Semuanya masuk, tidak ada masalah. Terkait dengan kambing dua macam, ada yang maiz, ada yang bon Kalau yang bon kambing putih itu mendo, namanya apa mendo jadinya ya? domba. Kalau yang maiz yang leh yang kupingnya panjang itu kambing kacang yang Jawa. Itu semuanya diperbolehkan. Intinya min bahimatil an'am. Maka dinyatakan tidak sah kurban ayam. Tidak sah. Kelinci, burung, tidak sah. Korban yang setelah itu, entah itu korban keledai, liar, korban kuda, kijang, semuanya nggak ada yang sah. Harus min bahimatil an'am. Faham insyaallah ya? Ini dengan nasul Quran. Saya bawakan secara global. <clears throat> Yang kedua, terkait dengan masalah jenis kelamin. Jenis kelaminnya hewan. Yang afdal atau kita bisa menggunakan uh, jangan bahasa lebih bahasanya lebih umum lagi, lagi aja supaya lebih banyak cakupannya. Eh, ketentuan-ketentuan uh, afdal ketentuan-ketentuan afdal pada hewan kurban. Ketentuan-ketentuan afdal pada hewan kurban. Yang pertama, yang afdal adalah yang jantan. Itu contohnya Rasul. Beliau menyembelih dua kambing kibas. Kabshaini akranaini amlahain. Tayyib. Yang namanya kibas itu kambing jantan. Itu lebih afdal tapi boleh juga berkorban dengan kambing betina. Ini bicara afdoliyah. Ini afdol, yang ini boleh. Yang kedua, <clears throat> antakuna thaminatan. Hewan kurbannya mahal. Dalam lafaz yang lain, antakuna saminatan. Gemuk. Hmm, ini afdal yang namanya mahal biasanya bergandengan dengan hewannya yang besar gemuk. Ada rupa, ada harga, ada rupa. Kalau kan begitu ya. Harganya mahal, pasti hewannya spesial. Gagah, gagah, besar-besar, gemuk-gemuk, dagingnya banyak. Apakah boleh kurus? Jawabannya, boleh asalkan tidak ada padanya cacat-cacat yang mengat, eh, yang membuat batal kurban tadi. jangan disebutkan insya Allah. Kurus boleh, yang penting tidak ada cacat-cacat yang membuat dia batal kurban. <clears throat> Afdolnya gemuk. Jadi kalau kurban itu jangan setengah hati Pak. Jadi siapkan uangnya itu jauh-jauh sebelumnya. Jangan setengah hati begitu. Beli kambing itu yang besar, cocoknya besar, jantan besar, gede, Oh, dagingnya banyak begitu. Harganya berapa? Ya tentunya mahal. Hah? Mungkin satu ekor kambing 5 juta, 7,5, 10 juta. Barakallahu Nah, jangan beli pokoknya korban lah beli kambing harganya cuma satu juta lima ratus gitu Tidak bisa yang besar yang gemuk itu lebih afdal muncul pembahasan di kalangan para ulama di sini lebih afdal mana? Berkorban satu ekor kambing besar, gemuk, mahal, ataukah dua ekor kambing yang biasa-biasa saja? Misal, ada seekor kambing besar, gagah, harganya 6 juta. Lebih afdal ini, ataukah kita berkorban seekor kambing harga 3 jutaan? Ya, nggak kurus-kurus banget tapi yang jelas lebih gede yang pertama tadi. Yang ini 6 juta seekor. Yang ini 3 jutaan dapat 2 ekor. Mana yang lebih afdol? Hah, mana yang lebih afdol? Jawabannya? Jawabannya, Pak? Yang besar. Besar <laughs> dua. ya jelas, kalau besar-besar dua itu luar biasa. Tambah banyak, tambah bagus. Tapi adanya dua pilihan ini tok. Jawabannya, nah, bedakan jawabannya antum dengan jawabannya para ulama ahli fikih. Kalau para fukuhak mengatakan tergantung kondisi masyarakatnya. <clears throat> Karena korban itu bukan semata-mata syiar, tapi juga ada urusan sisi kemanusiaannya. Lihat kondisi masyarakatnya. Kalau kondisi masyarakatnya ini kondisi kehidupannya lapang-lapang, tidak perlu begitu diperlukan yang namanya eh, daging kambing, makanan. Maka yang lebih afdol yang gede-gede tadi. Tapi kalau kondisi masyarakatnya memerlukan daging yang banyak dan supaya penyebarannya lebih luas, lebih afdol dua ekor tadi. Sehingga bisa disebarkan lebih luas dibandingkan dengan satu ekor. Itu para fokohak yang menilainya ya, Pak. Masya Allah. Ketentuan yang berapa ini? Hmm? Ketentuan yang ketiga untuk hewan korbannya. Untuk kambing, untuk kambing secara khusus. Yang afdol adalah ketika di bagian mukanya ada hitam-hitamnya. Di bagian tangan-tangan kaki-kakinya ada hitam-hitamnya. Di bagian perutnya ada hitam-hitamnya. Itu namanya amlah. Itu afdal. Tayyib. Yang berikutnya untuk kambing lebih afdal yang bertanduk. Akranain. Itu yang dipilih oleh Rasul. Kabish. Akran amlah. Jantan, besar, bertanduk, dan ada warna-warna hitam pada bagian tubuhnya tadi. Ini kalau di pasaran korban harganya mahal. Dicari oleh orang-orang yang mengerti sunnah. Yang mengerti bimbingan tadi. Nah, Malah lagi Ustaz. Nah itu memang afdoliyahnya begitu. Afdol. Afdol. Kalau tidak ada nggak ada masalah. Faham okay? Ini afdoliyah afdoliyahnya. Mafhum ini? Tayyib. Di sana ada ketentuan persyaratan. Kalau dikatakan syarat harus dipenuhi, tidak boleh tidak. Tadi afdoliyah. Sekarang persyaratan ada perkara-perkara yang diperhatikan syarat-syarat terkait dengan hewan kurbannya. Syarat. Syarat yang pertama adalah cukup umur. Disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, La tazbahu illa musinnah Kalian jangan menyembelih hewan korban kecuali yang musinnah. Musinnah itu yang cukup umur. Kecuali kalau kamu tidak mendapatkan musinnah, silakan menyembelih jaza'ah dari dha'n. Jaza'ah dari minal dha'n. Boleh kamu menyembelih jaza'ah yang belum cukup umur untuk kambing domba saja. Itu nas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup umur keterangannya di kalangan para fukaha untuk untuk unta. Unta itu dikatakan cukup umur atau namanya musinna ketika dia berumur lima tahun masuk ke tahun ke-6. <clears throat> umur lima tahun masuk umur ke-6. Itu musinna pada unta. Artinya ketika belum cukup lima tahun tidak sah untuk korban. Jadi harus pilih-pilih hewan umurnya. Ada putus sapi. Sapi dikatakan musinna telah cukup umur ketika berumur dua tahun masuk ke tahun yang ketiga. Tolong camkan baik-baik Pak. Di, di sini nggak ada onta untuk korban. Hmm? Kalau onta di kebun binatang banyak, korban tidak ada. Sapi banyak. Yang sapi, putih, coklat, dan segala macam yang terkait dengan bab sapi tadi harus berumur dua tahun masuk ke, ke, ke tahun yang ketiga. Tidak sah sapi untuk kurban di bawah dua tahun. Tolong camkan baik-baik. Para pengembala-pengembala sapi yang angon-angon sapi, tolong umurnya dihitung. Ya, antum yang beli-beli jangan memandang besarnya saja. Pandang juga umurnya. Kalau besar, mahal, gemuk, afdaliyah. Tapi kalau umur persyaratan. Paham gak? Adapun musinnah untuk kambing, cukup umur untuk kambing, yang genap umur setahun masuk ke tahun kedua. Baik pada kambing kacang atau pada kambing domba. Katanya orang yang angon kambing sudah poel. Mm -mm, sudah poel. Taib. Ketika tidak ada yang cukup umur, tidak ada yang cukup umur, namanya jaza'ah. Maka Rasul alaihissalatu wassalam hanya memberi keringanan boleh menyembelih hewan kurban yang belum cukup umur pada kambing domba saja. Itu nas hadis. Illa jaza'atun minad dha'n. Barakallahu fikum. Artinya apa? Untuk sapi, untuk unta, untuk kambing kacang tidak ada rukhsah. Harus sesuai dengan ketentuan tadi. Yang boleh dibawa umur hanya kambing domba saja nyarinya susah. Huh? Nyarinya di kambing di mana-mana tidak ada. Maka kalau nggak memungkinkan yang musina, cari yang di bawah setahun. Barakallahu Jada'a itu kalau secara pastinya umur enam bulan ke atas. Itu jada'a. Belum genap setahun. Naam barakallahu fikum. Ketentuan yang berapa lagi, Pak? Ya, ketentuannya ke Nah, terkait dengan persyaratan. Yang kedua, hewan kurbannya selamat dari cacat-cacat, penyakit-penyakit yang membuat dia tidak sah. Itu disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu ardhah. Kata Rasulullah SAW, Arba'un la tajuzu fil adahi. Al-awra al-bayinu awaruha. wal maridatul bayinu maraduha. Wal-arja'u al-bayinu dala'uha. Wal-ajfa allati la tunqi. Ada empat cacat. Kata Rasul. Ada empat cacat yang tidak sah bila ada patah hewan kurban. Ini cacat yang membuat dasarnya hewan kurban. Yang pertama, al-aura al bayinu awaruha, yang rusak mata sebelah. Yang jelas-jelas rusaknya. Paham ya? Jadi mata hewannya rusak satu. Nampak jelas rusaknya. Ini cacat yang membuat dasar hewan kurban. Yang kedua, al maridatul bayinu maraduha. Hewan korban yang sakit yang jelas-jelas sakit. Yang ketiga al-arja al-bayinu jua yang pincang. Yang jelas pincangnya. Kalau sedikit pincang tidak apa-apa. Yang jelas jelas pincangnya. Dan yang keempat adalah al-ajfa Allah la tunqi hewan yang sudah tua, sudah sangat tua, yang sudah tidak punya otak lagi. Sudah tidak ada lagi otaknya. Sangat tua. Harakallahu Ini empat cacat. Maka syaratnya hewan korban tadi tidak boleh ada padanya empat cacat ini. Ada insya Allah taala. Paham gak? Jadi betul-betul dipilih tidak sembarangan nyembelih hewan korban. Nah, kalau pas tadi itu pas lagi nurunkan hewan korban jatuh pincang. Nah, ini delak pincangnya dulu. Caranya dites, diberdirikan, Ya, eh, dipejit-pejiti, suruh jalan sama teman-temannya. Kalau nampak sekali pincangnya, nggak bisa mengejar teman-temannya, maka tidak sah. Ganti. Nah, yang ini sembelih untuk makan, atau dijual, ganti yang bagus. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, pembahasan berikutnya terkait dengan masalah hewan. Tartib, tartib penyembelian hewan kurban. Tartib-tartibnya secara afdoliyahnya. Ada tertibnya kaum muslimin rahimakumullah. Yang afdal dalam udhiyah satu orang menyembelih satu ekor unta. Hmm. Satu orang menyembelih satu ekor unta. Yang kedua, satu orang menyembelih satu ekor sapi. Hmm. Yang ketiga, satu orang menyembelih satu ekor kambing. Dua lebih akhdal. Yang berikutnya bersyarikat pada satu ekor onta. Syarikatnya untuk tujuh orang. Yang berikutnya bersyarikat pada satu ekor sapi. Syarikatnya untuk tujuh orang. Dan yang paling minimal satu ekor kambing untuk Anda dan segenap keluarga tadi. Itu minimal. Nah, jadi uh, ada tingkatan afdoliyahnya. Apakah boleh satu orang menyembelih dua ekor onta? Lebih afdol lagi. Satu orang dua ekor sapi, ya lebih afdol lagi. Satu orang sepuluh kambing, Ya sangat bagus sekali. Eh? Itu ketentuan-ketentuan dasarnya. Apakah boleh syarikat sapi hanya tiga orang? Jawabannya boleh. Yang tidak boleh lebih dari tujuh. Kalau tujuh ke bawah, tidak ada masalah. Jangankan tiga ekor sapi, Anda sendirian satu ekor sapi itu lebih afdal. Gitu ya. Masya Allah. Apalagi yang kurang ini Pak? Hah? Apalagi yang kurang ini? Nah, kalau cara penyembelian itu dibahas oleh para ulama terkait dengan babul babul dzabaih. Taib, globalnya. Terkait dengan penyembelihan ada persyaratan, ada yang afdal. Persyaratan utama adalah membaca basmalah. Bismillah. Itu cukup. Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim boleh. Barakallahu Basmalah, tasmiyah menyebut nama Allah Bismillah. Ini persyaratan. Kalau sampai tidak dibacakan nama Allah, tidak pakai Bismillah, maka dia bangkai. Paham ya? Tidak halal dimakan. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih. Kamu jangan memakan hewan-hewan yang disembelih dengan tanpa membaca bismillah. Hukumnya haram. Dan hati-hati loh Pak. Kalau seandainya ada seratus ekor kambing disembelih, sembelih, sembelih, sembelih semuanya membaca bismillah. Satu saja tidak membaca bismillah, kemudian dikumpulkan sama teman-temannya Sang penjagal mengatakan, ada satu tadi yang saya belum baca bismillah. Disuruh nyari, yang mana pak? Oh, udah, udah, udah ngumpul semua itu. Yang mana pak? Yang mana ya tadi ya? Waduh, tidak bisa membedakan. Saya tadi pokoknya hmm, hmm, hmm, lupa, nggak baca Bismillah tadi. Ya nggak lupa, saking cepatnya gitu. Akhirnya dia tidak baca basmalah dan tidak diketahui yang mana dari 100 ekor kambing tadi katanya para fuqaha, semuanya haram dimakan. Hati-hati. Semuanya haram dimakan. Idza al halal wal haram al haram. Itu kaidah yang mereka sebutkan. Ketika berkumpul yang halal, yang haram tidak mungkin diketahui dipisahkan, maka didahulukan yang haram. Dan mereka bikin contoh seperti ini tadi. Hati-hati loh Pak. Muspro Pak. Yang satu itu yang mana Pak? Ini kalau tidak ketemu yang satu pak, seratus ekor mubazir ini pak. Cari itu yang mana ya? Waduh, lupa saya kambing yang sebelah mana ini? Tolong pak satu pak yang mana pak? Saya nyerang angkat tangan. Gagal makan daging. Semuanya dinyatakan haram. Dikarenakan tak tahu yang mana yang haram. Tahu tahu? Yang ini yakin ambil yang haram tadi, yang lain di diproses, yang ini dibuang dikarenakan haram dimakan dia bangkai. Kasihkan lele, kasihkan siapa gitu ya. Tapi nggak boleh dimakan sama kita kaum muslimin. Ini yang persyaratan. Yang afdal. Ingat ini syarat. Yang afdaliyah ialah satu menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Itu bukan persyaratan, tapi afdaliyah saja. Tayyib. Kemudian direbahkan pada rusuk sebelah kiri diinjak pada rusuk sebelah kanan. Nah, tahu enggak ini? Jadi yang sebelah kiri di bawah, yang kanan diinjak. Kepala dipegang, disembelih. Menghadap ke arah kiblat. Itu afdal. Yang berikutnya membaca takbir. Yang berikutnya berdoa kepada Allah supaya terima. Yang berikutnya adalah menyebutkan nama orang yang menyembelih korban. Jadi kalau mau diperhatikan secara langsung, Barakalafikum, kita dirubahkan gitu ya, sudah disiapkan tempatnya, dirubahkan menghadap ke arah kiblat, Eh, kirinya ditaruh di bawah, yang sebagian kanan di, diinjek, merebah begitu ya, dipegangi, kepalanya agak diginikan supaya tepat, dan harus harus putus dua urat yang paling besar di lehernya. Ini ketentuan yang paling utama. Dua urat yang paling besar harus putus dan semuanya harus harus eh, harus putus untuk jalur makanan putus, jalur nafas putus. Ini empat perkara. Jalur makanan, jalur nafas, dua urat besar. Semua harus putus lebih afdal. Sudah, ketika menyembelih dia mengatakan Bismillah. Bismillah. Allahumma hadza anni. Itu kalau dia sendiri. Atau eh, kalau dia mewakili yang lain sebutkan namanya. Bismillah Allahumma hadza an Muhammad. Allahumma taqabbal hadza an Muhammad. Allahu akbar. Bismillah sembelih. Dikumpulkan antara takbirnya, doanya, nyebut nama orang yang berkorban dan jangan lupa basmalahnya. cara Barakallahu itu. Mudah banget. Jadi bukan kemudian uh, takbiran uh, di di di tengah-tengah hewan tadi. Allah apa sambil digini-gini kan gitu ya. Sambil apa namanya? ngasah-ngasah itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Takbirannya bukan untuk kambing, Pak. Takbirnya itu untuk takbir sebagaimana biasa. Takbirnya ketika menyembelih. Nah, bisa tadi atau bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Allahumma hadza anni, Allahumma taqabbal minni. Hah? Paham gak? Barakallahu fikum. Yang syarat yang mana ini? Membaca bismillah. Selebihnya hukumnya sunnah afdaliyah. Kalau tidak pakai begitu-begitu nggak ada masalah. Langsung aja. Bismillah. Bismillah, <laughs> nggak ada masalah. Ah, ah. Halalan taibah, Barakallahu fikum. Kalau afdalnya yang yang tadi itu. Jadi terkadang uh, perlu di, disemarakan di kalangan kaum muslimin supaya mereka paham. Sehingga ketika tukang jagal ini nanya, "Mana? Ini punya siapa ini korbannya ini? Namanya mana? Namanya?" namanya. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza an fulan, Allahumma taqabbal minhu. <laughs> Gitu ya. Nah, pisaunya harus tajam, jangan bisa tumpul. Ketika mengasah, tidak boleh di hadapan hewan tadi. Nggak boleh. Hewannya dibawa dituntun ke tempat penyembelihan dengan cara halus, dengan cara yang lembut. Jangan nggak boleh kasar-kasar. Disembelih, jangan di hadapan yang lainnya. Jadi yang lainnya masukkan kandang, tempat penyembelihan situ. Sudah diproses, keluar lagi. Proses dengan cara yang bagus. Itu namanya adab kepada hewan-hewan kurban. lagi. Jam 10 Pak nggak kerasa Pak. Iya. Jam berapa ini? Oh anaknya jam 10 kan? Dari jauh apa kok jam 10 gitu. Jam setengah 10. Ada yang mau tanya kan? Monggo monggo monggo. Silakan silakan. Semoga gampang-gampang. Gimana Pak? Loh, yang menyembelih pak, yang dibahas yang menyembelih, bukan orang lain. Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Yang ini tidak, nggak sah. Yang nyembelih macam Bismillah. Yang lainnya nggak usah, menyaksikan aja. Kalau jaganya orang <clears throat> Pertanyaan sangat bagus tadi lupa tak garis sebutkan. Untuk penyembelian kurban dan penyembelian hewan-hewan yang lainnya disyaratkan satu harus muslim. Muslimin yang mengerti tata cara penyembelihan. Apakah boleh untuk orang kafir? Jawabannya diperbolehkan sembelihannya ahli kitab Yahudi atau Nasraniyah itu Kristen tapi dengan persyaratan katanya para fokoha, persyaratannya dia menyembelihnya dengan tata cara Islam. Sudah paham ya? Nah, kalau nggak bisa, jangan macam-macam. Nanti disebutkan demi Yesus. Oh. Dengan nama Yesus, haram dimakan. Tangkai. Masa nggak ada yang muslimin? Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, bagus ini. Taib, oh, menjual kulit atau tulang, kemudian dibelikan daging dan dibagi pada masyarakat. Taib. Disebutkan dalam hadis yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tadi sahih. Ar Sallallahu alaihi salatu wasallam memerintahkan Ali bin Abi Talib yang tukang jagal ketika itu untuk membagikan hewan kurban, daging-dagingnya, kulit-kulitnya, bahkan peralatan yang nempel di hewan kurban tadi, tali-talinya semuanya dibagikan. Berarti di sini diambil faedah oleh para ulama, tidak boleh dijual apapun dari hewan kurban. Kulitnya ah, tidak boleh dijual, semua dibagikan. Paham Allah ya? Maka tadi tidak diperbolehkan. Caranya bagaimana? Caranya kulitnya itu yang bagus ketika di, dikuliti. Kulit kambing mahal, kulit sapi lebih mahal lagi. Nah gitu ya. Yang bagus. Kalau itu masyarakat luas yang menangani, data fakir miskin untuk nanti dikasih kulit. Lambang ya? Ya plus daging juga. Jadi kulitnya sapi, kami yang bagus. Kumpulkan satu, kasihkan kepada fakir miskin. Plus daging untuk mereka. Ketika mereka sudah menerima, terserah mereka. Mau dijadikan eh, alas, mau dibikin rambak, kerupuk, mau dibikin apa saja. Atau boleh juga mereka jual. Karena sudah sampai ke tangan mustahiknya Adapun yang menyembelih tidak boleh menjual sedikit pun. Itu solusi yang paling bagus. Pak, ini dikasih kulit lengkap, bisa Bapak manfaatkan atau Bapak jual. Ketika itu banyak yang nampung, banyak supplier pengepul-pengepul kulit. Nunggui malah. Ada kalau gitu. Apalagi kulit sapi lebih mahal lagi. Dikasihkan kepada individu-individu kaum muslimin lebih afdal ketika dibagikan kepada fakir miskin. Mereka dapat daging plus dapat kulit untuk mereka jual dapat fulusnya. Panitia tidak boleh, tidak boleh menjual. Barakallahu Gitu ya. Kulit disodakokan ke pondok-pondok atau orang tertentu yang dia membutuhkan. Nah, nggak ada masalah. Fakir miskin, sodakoh niatnya. Selain mereka, hadiah niatnya. Nggak ada masalah memberikan upah kepada panitia korban yang tidak boleh adalah jagalnya tidak boleh memberi upah jagal dari hewan tadi ingat dari hewan tadi kalau upah dengan uang nggak ada masalah ini pak upahnya duit bapak dikasih lagi hadiah sodakoh daging dagingnya itu bukan sebagai upah sebagai sodakoh atau sebagai hadiah upah dari yang lain tidak boleh memberi upah jagal dari hewan tersebut. Entah kepalanya, entah kulitnya. Dikasih upah dengan yang lain. Paham nggih? Ya? Adapun panitia tidak ada masalah. Artinya begini, e, misal di sebuah perumahan kampung lah mereka menyembelih 10 ekor sapi. Eh, sapi kambing. Sapi kebanyakan, Mbak. kambing. Mereka sepakat. Kita kerjakan rame-rame, kita kuliti rame-rame, ibu-ibu yang masak kambingnya tadi makan rame-rame sak kampung. Diperbolehkan. Itu fatwa para para ulama una dan dimasukkan dalam fatwa lajna daimah. Boleh. Paham ya? Karena hewan kurban dimakan sodakoh atau hadiah. Paham ya? Yang kurban 10 orang. Tapi yang makan rame-rame, tidak ada masalah. Atau e, dari sebagian e, apa namanya tim tadi itu diambilkan dagingnya, dimasakkan oleh ibu-ibu, kemudian di dimasak tongseng, apa tengkleng, apa gulai nah, makan rame-rame, tidak ada masalah. Yang tidak boleh dengan nas hadir jagalnya, jangan dikasih upah dari hewan tadi, dikasih upah dari yang lain. Nanti dikasih sendiri dagingnya sebagai sodaka atau sebagai hadiah. Wallahu taala a'lam bissawab. Masya Allah Kalau hewan korbannya hamil Ya mestinya kan tahu Ini lagi bunting ini Ya cari yang lain lah Tapi kalau memang adanya adalah yang seperti itu maka disembelih. Cukup membaca basmalah ketika menyembelih ibunya. Paham ya? Menyembelih menyembelih induknya jangan bilang ibunya ah, <laughs> menyembelih induknya. Apa terlalu kasar kok ibunya. Mohon maaf Pak, menyembelih induknya. Baca basmalah menyembelih induknya, nanti penyembelihan induk cukup mewakili penyembelihan janin yang di dalamnya zakatul um zakatul janin itu lafaz hadisnya Rasulullah SAW penyembelian e, induknya itu cukup untuk mewakili janin begitu antum kuliti kok kemudian e, janinnya mati cukup cukup dengan penyembelian ibunya induknya tadi itu dan dibagi potong-potong bagi katanya po sekali katanya Nek saya pribadi kok nggak tegel. Kalau ketika dibuka, dikuliti, ternyata masih hidup, disembelih tersendiri. Supaya jangan jadi bangkai. Paham ya? Nah, wallahu taala alam bisawab. Hmm? Dok, hubungannya apa dengan Arab Saudi? Nah ini, ini yang juga harus dijelaskan kepada antum. Terkait dengan masalah penetapan id itu dengan pemerintah. Pemerintah yang menggunakan ru'yatul hilal. Sehingga idul, idul fitri, idul adha itu bersama-sama dengan penguasa pemerintah kaum muslimin. Sehingga syiarnya sama. Satu syiar, satu kata. Kemudian terkait dengan idul adha, penetapannya menggunakan ru'yat pada ujung Zulqa'dah entah menyempurnakan koda atau kekelihatan hilal langsung di tanggal satunya dua sampai sepuluh itu itu adalah e, hari rayanya. Tidak berpatokan pada Saudi. Saudi menetapkan tanggal satu Zulhijjah juga menggunakan rukyatul hilal. Paham ya? Nah, kadang sama dengan negara yang kadang berbeda. Maka kita mengamalkan e, keputusan pemerintah kita masing-masing. Yang namanya hari Arafah itu bukan harinya jamaah haji wukuf di Arafah. Definisi yang benar adalah yaumu Arafah huwal yaumu tasi' min Dzulhijjah. Hari ke-9 Dzulhijjah. Mungkin sama dengan jamaah haji yang di sana, mungkin berbeda. Misalkan di Indonesia ini misalkan ya Uh, tanggal 9 Dzulhijjah jatuh hari Rabu. Saudinya hari Selasa misalkan begitu. Yang ada masalah, kita rebunya puasa. Kita rebunya puasa. Kamisnya Idul Adha. Mereka Selasanya wukuf, rebunya itu Tidak ada masalah. Yang kita amalkan yang uh, di negaranya kita masing-masing barakallahu fikum. Allahu taala lam bisawab. Yang jadi masalah di Indonesianya beda gitu. Gitu ya. Maka yang kita amalkan yang pemerintah. Jadi ketika kita puasa ya, tanggal sembilan yang ditetapkan pemerintah itu hanya bersama dengan pemerintah. Barakallahu Sudah paham misalnya ya? Terkait dengan penyembelian hewan bisa tanggal 10, 11, 12, 13. Tidak ada masalah. Allah taala alam bisawab. Ya mestinya kesepakatan jangan sebelumnya dong. Kesepakatannya itu disembelih pada hari yang semua sepakat itu adalah Id atau hari penyembelihan korban. Misalkan yang sebagian yang syarikat Rebu Idnya, eh, yang lainnya Kemis. Jangan Rebunya. Karena yang Kemis ini meyakini itu belum Id. Disembelih Kamisnya. Semua sepakat itu adalah Id. Atau Jumatnya atau Sabtunya sekalian pada ayat mutasyrik sehingga tidak ada perbedaan di situ. Paham ya? Nah. <clears throat> Bagaimana kalau menyembelih ke, sampai kepala putus? Masya Allah. Loh, kalau itu ayam mungkin pak. Bebek itu mungkin pak. Tapi kalau sampai yang namanya kambing, kejam tuh namanya pak. Sebagian salah mengatakan itu kejam. Kenapa? Karena dengan dengan putusnya dua urat yang besar ini, jalur nafas dan jalur makanan, itu paling nggak sampai belakang, udah putus. Sampai putus, itu kan harus mematahkan tulang leher. Ya kan? Kruk, kruk, kruk, kruk, ah. itu namanya kejam. Apalagi sapi, kejam. Paham ya? Maka cukup e, pada batas yang disyaratkan saja. Tapi kalau yang namanya ayam itu mungkin saking tajamnya apa namanya pisau ah, dipegang ditekuk gini apa kepalanya tahu-tahu set langsung putus. Tidak ada masalah. Sah barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. ada jagal membaca basmalah. Bismillah. Sebelum menggoreskan pisaunya di leher, dia bilang satu, dua, tiga untuk memberi apa-apa kepada semua yang memegangi hewan. Baru setelah itu menggoreskan pisau di leher hewan saka sembelihannya. Insya Allah sah. Sudah mengatakan basmalah. Tapi nggak perlu seperti itu ada contoh Rasul yang lebih afdol. Apa ya? Takbir, menyebutkan nama yang nyembelih kurban, dan berdoa supaya diterima. Yang, yang megangnya harus paham itu. Sudah siap sebelumnya, nggak pakai apa-apa sudah. Apa-apanya menggunakan tadi takbir. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadha an fulan, Allahumma taqabbal min. Udah ngerti? Allahumma taqabbal. Sehingga tidak usah pakai yang seperti ini. Kalau sah, insya Allah sah dikarenakan sudah mengucapkan basmalah. Allahu ta'ala alam bisawab. <clears throat> Di sekolah-sekolah diajarkan menabung untuk korban. Apakah boleh? Tergantung. Kalau yang dimaksudkan adalah satu anak, satu ekor kambing, boleh. Itu minimal. Atau satu anak dan keluarganya sendiri. Itu boleh. Tapi kalau yang dimaksud adalah satu ekor kambing, urunan satu kelas, tidak sah. Sebab tidak ada syarikat pada kambing. Bolehnya hanya dia dan segenap keluarganya saja. Bukan dia dan teman-teman sekolahnya. Paham gak? Nah, tapi kalau yang dimaukan adalah syarikat para sapi, boleh. Tujuh orang anak untuk satu ekor sapi. Bagus. Intinya sesuai dengan ketentuan agama yang ada. Jika ada orang kafir mau berkorban, diterima ataukah tolak? Jawabannya ditolak. Dikarenakan tidak sah amal korbannya selama dia kafir. Syaratnya harus muslim. Tolak. Barakallahu Di sebuah masjid, panitia Idul Adha dibayar sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Jadi panitia setelah selesai pekerjaan dapat daging dan uang. Bolehkah dengan cara ini? Bagus. Jelas. Hah? ada masalah kan ya? Dia dikasih upah dari uang sendiri. Plus dapat dagingnya. Mau apa mau? Mau. Siapa yang kakak pengen begini ya seneng pak. <laughs> uang dapat, daging dapat. Iya, enggak ada masalah. Allahu taala a'lam bisawab. Pun nggih. Sudah terlalu malam ini, Pak. Semangatan nih. lu kok bisa? <clears throat> kok bisa? Itu berarti ada yang belum putus. Hah? di, di, sebelah lagi. Harus, jangan disiksa. Makanya untuk uh, kalau kalau kambing itu mungkin lebih cepat ya. Jadi mungkin satu orang megang itu satu orang nyembelih itu cepat. Ketika disembelih putus, jangan dilepas, dipegang sampai betul-betul dia merenggangkan nyawanya. Sedangkan gerak-gerak sudah mati sudah dilepas. Jangan kok tinggal mencolot-mencolot. Apalagi yang namanya sapi. Itu tenaganya kuat. Jadi ketika sapi kan mungkin banyak yang megangi gitu ya. Di sembelih sudah jangan dilepas dulu. Sampai betul-betul merenggangkan nyawa. Baru dilepas. Sapi sembelih dilepas. Wah, itu langsung berdiri ngamuk-ngamuk begitu sapi. Paham Bang ya? Misalkan sudah diyakini sudah putus semua, sudah beres dan diyakini sudah mati. Nah gitu ya, sudah enggak bergerak, tinggal sudah. Tiba-tiba <laughs> bangun lagi. Wow, gini gitu. Dipegangi, dicek. Kalau sudah putus empat-empatnya, bagian nafas, bagian makanan, dan dua urat yang besar, sudah putus semuanya cukup. Jangan sembelih ulang. Itu dipegangi saja sampai dia mati. Tapi kalau ada yang belum putus, langsung bismillah diputus lagi. Paham nggih? Nah, Allah taala alam bisawab. Pun nggih. Saya malah minta pun ini. Sudah <laughs> malam, Pak. Jangan malam-malam. Yang penting ilmunya diresapi, dipelajari, selebihnya bisa dibaca lagi referensi yang lain, diamalkan sesuai dengan contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Saya mohon maaf apabila terlalu terlalu lama, terlalu malam. Semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik, Asyadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.